Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan rahmat, majelis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis syanair, majelis sirah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap agar majelis ini adalah majelis di mana ketika kita bersolawat kita dibantu oleh oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Alhamdulillah yang telah menggiring kita menuntut ilmu menggapai bagian dari syariat warisan dunia 哎呦！ kemudian setelah aku kata Rasulullah dari anak Adam adalah orang-orang yang menuntut ilmu kemudian dari ilmu itu disebarkan kepada kaum muslimin disebarkan kepada orang-orang yang tak ngerti itulah yang orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketika kita menuntut ilmu hendaknya kita nggak main-main menuntut ilmu hendaknya kita bersungguh-sungguh karena setiap seorang di antara kita yang menuntut ilmu berapa dari umatnya Rasulullah yang menunggu untuk mendapat siraman ilmu tersebut ilmu kita ambil dari madinnya kita ambil dari sumbernya nomor pesantren ketika kita dapat ilmu tersebut tersebut kita amalkan kepada diri kita kemudian kita sebarkan kepada umat Rasulullah yang dimana mereka syuruh mereka itu haus akan ilmu mereka haus akan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak usah jauh-jauh yang keluar pulau di negeri kita bahkan di kota kita batu ini sendiri nggak sedikit daerah dan tempat yang disitu mereka masih butuh seorang yang mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan ilmu agama nggak sedikit pula yang mereka sholatnya pun masih belum benar ngajinya masih belum benar maka setiap di antara kita yang menuntut ilmu berapa ribu orang umat Nabi Muhammad SAW yang menunggu harus ada siraman dari apa yang kita dapat maka itu setiap para penuntut ilmu hendaknya membulatkan tekadnya untuk nantinya mengamalkan ilmunya yaitu dengan berdakwah dengan jalan Allah subhanahu jalan Allah subhanahu wa taala karena itulah sabil itulah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kul hadi sabil atau ilallah kul hadi sabil atau ilallah katakan manit katanya Rasulullah katakan oleh Muhammad hadi sabil ini jalan jalanku apa atau ilallah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah. Makanya Nabi Muhammad bin Umar bin Sumait beliau mengatakan syabatu ilmi laduni ad-da'watu ila Allah. Jaringnya ilmu laduni itu dakwah. Kalau ilmu laduni itu perlu kita jaring supaya kita paham agama Allah. Kita membaca Al-Qur'an penuh dengan pemahaman inti daripada Al-Qur'an kita mempelajari fikih dengan mendapat fatah dari Allah Subhanahu wa taala ada syabakahnya, ada jaringnya, apa jaringnya dakwah ya Allah. Kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari pondok pesantren, ketika pulang ke rumahnya, ketika jalan ke masjid, ketika berizin menuju ke suatu tempat, berniat dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala, itu syabakah al dunia Jangan kita bagian bilah kalau di pondok jadi santri, kalau keluar udah seperti orang yang di luar nggak ada bedanya dengan orang awam. Maka apa untungnya kita menuntut ilmu? Apa untungnya kita belajar? Apa untungnya kita gali ilmu pada sanggah kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ayo, nggak sedikit negeri kita ini membutuhkan orang-orang yang mau mengajarkan menebarkan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita nggak boleh main-main kalau kita main-main untuk ilmu di sini maknanya kita ini boleh. orang sudah nunggu bukan cuma sekedar jangan kita sangka ketika kita menuntut ilmu ini orang tua kita yang nunggu anak menuntut ilmu di sini udah kalau nggak lulus paling nanti yang sumpek abah umi Sumpak nanti cuma bapak sama ibu yang lainnya nggak sabar bilang Orang tua cuma dua tiga orang, insya Allah ustadz yang lain bisa nyukupi mereka. Tapi ketika kita menuntut ilmu, kita nggak jadi, kita putus sampai tengah jalan, yang sesat, yang menyesal, yang sedih adalah umat Rasulullah SAW. Mereka mau menunggu kita, mau mendapatkan ilmu dari kita, mau mendapatkan siraman ilmu dari kita, mau mereka mendapatkan cara untuk benar-benar hubungi kepada Allah dan Rasulnya karena kita lepas dari menuntut ilmu karena kita sampai, sampai selesai tidak sempurna dalam menuntut ilmu maka daripada itu jangan sekali-kali kita berpikiran kalau menuntut ilmu ini hanya untuk yang di rumah hanya untuk menyenangkan bapak dan ibu tapi ketahuilah kita sekarang ini menuntut ilmu untuk membuat kita lebih di hati Rasulullah SAW juga sebagai syabakah untuk kita mendapatkan ilmu dan dunia juga tiada lain untuk menyelamatkan umatnya baginda Muhammad SAW bayangkan kalau apabila satu di antara kita mengajar sepuluh orang dari umat gimana girang dan gembiranya Rasulullah SAW di hadapan kita. Itu yang kita raih, itu yang menjadi tujuan kita. Jangan kita merasa bahwa kita menuntut ilmu yang menyenangkan orang tua. Itu adalah suatu pemikiran yang licik, itu pemikiran yang pendek, bukan seperti itu menuntut ilmu sebagaimana Imam Ghazali mengajarkan dalam kitabnya itu Hidayah yang telah kita baca bagaimana seseorang santri, seorang murid mereka dituntut untuk memperbaiki niat demi jadikan ilmu yang selalu kita ayat niatannya yang baik dan setelah ilmu tersebut kita capai sebagian ulama mengatakan aku mendapatkan ilmu atau mendapatkan fatah dari ilmu tersebut tiada lain ketika aku setiap kali menuntut ilmu aku berkata Alhamdulillah seorang yang habis makan enak langsung Alhamdulillah setelah kenyang Begitu juga beliau seorang arif bila mengatakan aku mendapatkan fatah dari ilmu karena ketika aku setiap mempelajari ilmu, setiap ngaji dengan guru, ketika aku tutup aku mengatakan alhamdulillah. Gimana? Ini lebih lezat dari makanan. Ini lebih nikmat daripada sekedar makanan. Maka aku lebih bersyukur banyak daripada sekitar sekitar aku ketika diberi rezeki oleh Allah sebagai makanan. Ini kenikmatan dimana ketika saya tadi nggak tahu sekarang jadi tahu Allah alhamdulillah ini nikmat ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang bersyukur ketika dia dapat ilmu langsung mengatakan alhamdulillah apa kata Allah Subhanahu wa taala in syakartum aku ditambah kita udah mendapat ilmu syukur ditambah fatah dari Allah subhanahu wa ta'ala maka daripada itu kita juga seperti itu ketika untuk ilmu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala macam-macam syukurnya Alhamdulillah masih dapat waktu untuk nyantri Alhamdulillah sehat Alhamdulillah dapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk berpikir menghafal syukur dengan Allah Subhanahu wa taala mendapat semangat, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka perlu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menselalukan kenikmatan ini semuanya Allah yudim alaina hadihi ni'mah ila an namut semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan ini kenikmatan sampai ketika meninggalkan kita dunia yang pada ini amin ya rabbal ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin